Tetapi ada sebagian yang mengira bahwa dengan Rasulullah SAW memiliki syafaat nanti atau memiliki hak untuk memberikan syafaat, kemudian sebagian kaum muslimin meminta-minta ke kuburan Rasulullah SAW atau ke kuburan orang-orang saleh dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak memiliki dalil kecuali kias. Ya. Tidak memiliki dalil kecuali kias mereka terhadap syafaat manusia terhadap manusia lainnya. Maka bantahan yang paling jelas, yang paling tegas pada mereka adalah kita katakan bahwa syafaat di sisi Allah nanti tidak mungkin sama dengan syafaat manusia kepada manusia lain. Gak mungkin syafaat di sisi Allah nanti sama dengan syafaatnya seseorang kepada penguasa-penguasa dunia. Ini yang terakhir kita baca. Maka kita lanjutkan ucapan syarih bahwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كشفاعة عند البشر Alhasil kesimpulannya bahwa syafaat di sisi Allah tidak sama dengan syafaat di sisi manusia. فإن الشافع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعت شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه بشفاعته صار فاعلا للمطلوب فقد شفع الطالب والمطلوب منه tidak sama Syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi manusia. Perbedaan yang jelas kata beliau bahwa syafaat indal bashari syafaat di sisi manusia biasanya mereka selain menggenapkan orang yang meminta juga menggenapkan orang yang diminta. Apa maknanya? Disebutkan di sini dalam footnote-nya. Maknanya menggenapkan orang yang meminta Si pemberi syafaat sama-sama meminta. Ini meminta, yang mendukungnya pun mengatakan dia minta kepadamu. Tetapi kalau di sisi manusia juga dia menggenap mengenapkan yang diminta. Ini diminta olehnya, ini pun mendukung yang diminta. Kamu kan sama saya mah begini, punya hubungan erat. Kamu kan sama saya kerja sama yang baik. Kamu kan sama saya 50-50. Maka kasih dia. Mendukung pula al-matlub yang diminta agar dia memberi. Ini makhluk kepada makhluk. Berarti yang digenapkan bukan yang meminta saja, tetapi yang memintanya dan yang dimintanya digenapkan. Dia meminta, si pemberi syafaat juga ikut meminta. Nanti saya sampaikan padanya. Saya akan meminta juga untuk kamu. Tetapi di samping itu, dia juga menggenapkan yang diminta. Ini si pemiliknya. Ima karena dia adalah partnernya itu bos kamu itu atau bos yang kamu mau bilang kepadanya itu sama saya masih satu lifting atau satu tingkat dengan saya. Nanti saya ngomong. Iya kan? Berarti menggenapkan yang diminta. Mendukung yang diminta dan berkata kepadanya berikan. Karena kamu dengan saya punya hubungan erat atau kamu dan saya adalah sama-sama memiliki. Kamu kan punya saham cuma sekian. Setengahnya kan saya. Kasih dia. Ini syafi'. Atau karena dia membutuhkan. Seperti seorang presiden dengan staf-stafnya. Manusia. Setinggi-tingginya presiden, tetap manusia butuh staf-staf. Tanpa staf, tidak bisa. Maka staf-staf yang di atas ini akan berkata kepadanya, kasih si fulan. Kalau tidak, saya akan mengundurkan diri. Dengan semua partai saya. Susah kan presiden? Oh, jangan, jangan, jangan. Nanti saya kasih, saya kasih. Berarti sedikit banyak orang tadi ikut memiliki hak seperti hak presiden. Memiliki sekian persennya. Sehingga dia mendukung peminta agar meminta dan mendukung presiden agar memberi. Karena sekarang kita bandingkan dengan syafaat di sisi Allah. Apakah ada yang memiliki bersama Allah? Tidak ada. Apakah ada yang mendukung Allah dan Allah butuh kepadanya? Tidak ada. Apakah ada partner bersama Allah? Tidak ada. Apakah ada sekutu bagi Allah? Tidak ada. Maka jangan disamakan. Tidak sama. Syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Kita lihat ucapan Asyari rahimahullah. Bahwa syafaat indal bashari. Syafaat di sisi manusia. Di mana dia syafi'un lil talib. Syafa'ah fil talab di mana dia mendukung pemintanya, menggenapkannya yaitu dalam permintaan, bimana annahu sara syaf'an fihi ba'da an kana witran dengan makna bahwa dia menggenapkan yang tadinya witir, yang tadinya ganjil sendirian, kemudian didukung. Fahuwa aidan syafa'al masyfu'a ilaihi Tetapi dia juga menggenapkan al-masyfu' yang dimintai syafa'atihi sara fa'ilan lil matlub dengan syafaatnya dia dia mendukung atau menganjurkan untuk diterima Maka syafaat talib wal matluba minhu maka syafaat sisi manusia mendukung menggenapkan yang meminta dan menggenapkan yang diminta wallahu taala witrun adapun Allah ganjil witir ahad la yashfa'uhu ahadun tidak bisa ada yang menggenapkannya satu makhluk pun Fala yashfa'indahu ahadun illa bi'idnih. Maka tidak ada orang yang akan memberikan syafaat kecuali Allah yang mengizinkan. Kalau tidak diizinkan tidak bisa. Fal amr kulluhu ilaih. Maka urusan ini semua milik Allah sendirinya. Berbeda dengan pada manusia tadi. Bahwa urusannya bukan milik penguasa satu-satunya. Menteri-menterinya punya hak. staff-staffnya punya hak. Wakilnya juga punya hak Bahkan ada penasehat presiden. Nah, ini nggak ada bagi Allah SWT. Itu sebaiknya dikasih. Kalau nggak dikasih akan begini, akan begini, akan begini. Apakah ada bagi Allah SWT yang seperti itu? Tidak ada. Maka Allah tidak bisa memakai kias dalam masalah ini. Qala fala syarika lahu biwajhin biwajhih maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله maka sayyidus syufa'a maka tokoh pemimpin yang memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Beliau sujud. Memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Tidak berani mengangkat kepalanya. Tidak berani berbicara. Kecuali setelah Allah izinkan. Sampai Allah katakan kepadanya, irfa' rasa, Angkat kepala. Wa qul yusma' ucapkanlah akan didengar. Wasal tu'ta mintalah akan diberi. Wasfa' tu maka silahkan memberikan syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan izin kepadanya baru Rasulullah SAW mau berbicara dan menyatakan ummati ummati. Berarti digenapkan oleh Rasulullah SAW hanya asyafi' hanya talib saja. Adapun Allah tidak bisa dikenapkan oleh makhluk apapun. Jangan dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW seperti presiden dengan wakilnya tidak. Jangan digambarkan bahwasanya Rasulullah SAW seperti perdana menteri yang punya hak atau menteri-menteri yang punya hak menyatakan kasih dia. Kalau enggak akan begini akan begitu. Tidak. Beliau sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, tetap abdan lillah, tetap makhluk hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud, sujud, sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang diajarkan kepadanya sampai Allah izinkan. Baru kemudian berbicara ummati, ummati. Apakah diberi oleh Allah atau tidak diberi Allah Subhanahu wa taala yang berhak sendirinya. Fayuhidulahu haddan fayudkhiluhumul jannah setelah Nabi menyatakan ummati ummati, maka Allah memberikan batasan-batasan dan kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Masukkan ke dalam jannah yang begini yang begini. Fal amru kulluhu lillah, maka urusan ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innal amra kulluhu lillah" dalam surat Ali Imran ayat 154 dikatakan, "Qul innal amra kullahu lillah. Seluruh urusan milik Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang demikian dalam surat Al Imran ayat 128. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Siapa engkau? Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Rasul sekalipun Sayyidul Bashari bahkan sebaik-baik manusia, khairul bashar, bahkan sebaik-baik para rasul, tetap Allah katakan kepadanya laisa minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Artinya apakah Allah akan memberi atau tidak memberi? Apakah Allah akan mengampuni atau tidak mengampuni? Itu milik Allah murni. Berarti apa status Rasulullah SAW ketika sujud memberikan syafaat? Statusnya berdoa. Meminta. Berarti menggenapkan at-talib. Kita berdoa, ya Allah selamatkanlah aku. Rasulullah juga berdoa, ya Allah selamatkanlah mereka. Maka doa kita dengan doa Rasulullah SAW menjadi syafa' menjadi genap. Doa kita digenapkan oleh Rasulullah SAW, didukung oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ummati, ummati. Harapan kaum muslimin didukung dengan harapan Rasulullah SAW dalam syafaat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak digenapkan dengan Rasulullah SAW, tidak didukung oleh siapapun, Allah memiliki kekuasaan mutlak dan Allah katakan laisa laka minal amri syai kepada nabinya. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Mudah-mudahan masih diingat bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berdoa dengan laknat kepada fulan wa fulan. Tiga orang yang disebut tokoh-tokoh kafir musyrikin. Setelah Rasulullah mengatakan, maaflah kaumun sajju nabiyahum. Sungguh nggak akan berbahagia, nggak akan selamat satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri. Ketika patah gigi Rasulullah dan berdarah pipinya, maka Rasulullah mengucapkan seperti itu. Dan kemudian mengucapkan kunut. Setelah kejadian dibantainya beberapa sahabat, juga kalimatnya melaknat dengan kalimat Allahumma la'an fulan wa fulan atau dalam riwayat disebutkan sukunya. Ya Allah laknatlah suku ini, suku ini, dan suku itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dengan kalimat Laisalaka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ternyata nama yang disebut oleh Rasulullah SAW justru masuk Islam. Bukan maknanya Rasulullah SAW tidak dikabulkan, bukan. Tetapi mengajarkan kepadanya dan kepada kaum muslimin bahwasanya untuk masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kalau Allah kehendaki Allah berhidayah, walaupun Rasulullah SAW dalam keadaan mengusulkan untuk dilarang, jangan, jangan, yang ini jangan dikasih hidayah, kata Allah engkau tidak memiliki urusannya sedikit pun. Sebaliknya, Ketika Rasulullah SAW mengharap dapat hidayahnya Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala justru menakdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Dan juga Allah katakan kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Berarti liman al-amr, berarti milik ab, milik siapa urusan ini? Milik siapa hidayah wa dalalah? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah SAW memperingatkan, Rasulullah SAW mengancam, Rasulullah SAW mengajak dengan kasih sayangnya kembalilah pada al-haq, kembalilah pada tauhid, jangan berbuat kesyirikan. Ini adalah ajakan Rasulullah SAW yaitu bimbingan-bimbingan beliau kepada keselamatan. Tetapi menentukan dengan takdirnya si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat. Ini milik Allah sendirinya. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah al khalqu wal amru. Al khalqu penciptaan wal amr urusan. Penciptaan itu termasuk di dalamnya penciptaan takdir-takdir termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan hidayah wa dhalalah, ketentuan siapa yang berbahagia dan siapa yang sengsara, ketentuannya semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amr adalah urusan syariat. Mana yang halal, mana yang haram, mana ketentuan-ketentuan yang Allah sebutkan dalam syariat. Fa kana la yashfa' indahu ahadun illa bi liman yasha' walakin yukramu syafi' biqabuli syafaatihi tetapi walaupun tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya dan kecuali diberikan kepada siapa yang diri doinya, walaupun syafaat dengan dua syarat yang mungkin sebagian orang yang membantahnya dengan akal-akalan akan berkata lah kalau gitu percuma saja untuk apa syafaat itu yang mengizinkan Allah. Untuk siapanya Allah juga yang menentukan. Berarti semuanya dari Allah. Lantas apa fungsinya Rasulullah SAW? Aib. ini akal-akalannya mereka. Maka kita jawab. Kalaupun yang mengizinkan adalah Allah, kemudian siapa yang diberi syafaat tadi juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tetapi dengan itu Allah memuliakan nabinya. Walakin yukram Asy-Syafi', tetapi Allah memuliakan Asy-Syafi', yaitu Rasulullah SAW. Dengan apa dimuliakan? Biqabuli syafaatihi, dengan diterimanya syafaatnya. Mungkin yang lain ketika sujud meminta, bisa jadi Allah gak beri. Tidak diberikan izin. Tetapi Nabi Allah berikan izin. Rasulullah SAW Allah berikan izin, Allah berikan kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala menentukan hadnya, menentukan batasannya. Selamatkan yang begini, yang begini, yang begini. Selamatkan yang begini, yang begini, yang begini. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isfa'u tu'jaru. Yaqdi Allahu ala lisan nabihi ma yasha. Isfa'u tu'jaru. Hendaklah kalian memberikan syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdi Allah ala lisan nabihi ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekehendaknya. Hadis syafaah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih yang juga dalam kitab sahih. Nabi SAW menyatakan, "Qala ya bani Abdi Manaf la amliku lakum min Allah syai'a." Ya Safiyyah, ya ammat Rasulillah, al alaih ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la amliku laka laki min Allah syai'a ya Abbas amma Rasulullah sallallahu la amliku laka min Allah syai'a ini sebagai bukti sebagai dalil-dalil bahwa syafaat milik Allah Subhanahu wa taala nabi tidak memiliki hak kecuali kalau Allah izinkan dan juga tidak bisa memberikan kepada siapa-siapa yang diinginkannya tetapi kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masalah syafaat secara umum. Isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, kamu dapat pahala. Adapun keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdoa kemudian meminta dukungan kamu, tolong doakan juga saya. Ini juga syafaat. Ya sudah, saya juga ikut mendoakan buat kamu. Itu juga syafaat. Kamu dapat pahala. Adapun diterima atau tidak diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian dapat pahala dengan mengangkat tangan kalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Ya Allah selamatkan dia ya Allah, mudah-mudahan dia berhasil dan terus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kerabat-kerabatnya, anaknya, familinya, pamannya, bibinya. Dengan menyatakan isyaru anfusakum. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. La amliku laka minallah syai'an. Aku tidak memiliki di sisi Allah untuk kamu sedikit pun. Beberapa orang mempertentangkan antara ayat ini dengan syafaat. Dengan hadis ini dengan hadis syafaat. Hadis syafaat, hadis pembelaan Nabi. Tetapi dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah SAW tidak bisa membela. Wahai Fatimah, anak perempuan Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah SAW, Selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa memiliki untuk kamu di sisi Allah sedikit pun. Dan dipanggil pula secara umum, ya Bani Abdi Manaf. Wahai turunan Bani Abdi Manaf, kerabat famili Rasulullah SAW, selamatkan diri diri kalian. Aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun di sisi Allah. Yani aku tidak bisa membela kalian. Selamatkan kalian sendiri-sendiri. Selamat kalian sendiri-sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah SWT. taala. Kedua-duanya sahih, kedua-duanya hadis yang disepakati oleh para ulama sahihnya. Tidak ada satu ulama pun yang menganggap hadis ini dhaif. Hadis syafaat ataupun hadis ini. Karena memang keduanya tidak bertentangan sama sekali. Karena syafaat Rasulullah SAW nanti adalah untuk orang-orang yang Allah sebutkan kriterianya. Irfa' ra'sak wasal tu'fa wasfa' tushaffa' kemudian yuhiddu lahu haddan kemudian Allah memberikan batasan selamatkan dari api neraka orang-orang yang masih memiliki iman walaupun sepiti darah sujud lagi Allah SAW meminta lagi ummati ummati selamatkan mereka kata kata Allah Subhanahu wa taala Ini kabulkan permintaan Rasulullah SAW. Selamatkan orang-orang yang di dalam neraka yang masih memiliki iman walaupun sebiji kardal atau lebih kecil lagi lebih kecil lagi. Pertama yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri hendaklah bertauhid. Itu maknanya. Selamatkan diri kalian sendiri wahai bani Abdi Manaf Selamatkan dirimu sendiri, wahai anakku, wahai Fatimah. Selamatkan dirimu sendiri, wahai pamanku, wahai bibiku, wahai Safiya, wahai Abbas. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Yani hendaklah kalian bertauhid. Kalau tidak bertauhid, Allah tidak akan selamatkan kalian walaupun nabinya adalah ponakan kalian sendiri. Rasulnya yang dicintainya, Khalilullah, kekasih Allah adalah ponakan kalian sendiri atau bapak kalian sendiri. Tidak mungkin bisa menyelamatkan kalian kalau tidak mau bertauhid, tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah sidqan min qalbih. Sehingga di sini tidak bertentangan. Syafaat ada. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa siapa-siapa yang akan mendapatkan dari syafaat Rasulullah SAW, siapa-siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang Allah sudah sebutkan kriterianya. Nabi pun sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika bertanya siapa yang akan berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, ikhlas dari hati Dengan konsekuen. Wa sahih, dalam hadis yang lain, Juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "La alfayanna ahadukum ya'ti yaumil qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un aw syatun laha sugha'un aw ruqa' takhfiq yaqulu aghithni aghithni fa aqulu qad ablaghtuka la amliku laka min Allahi min syai'." Qul inna a'udzu hadits yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi, la alfayanna ahadukum ya'ti yaumil qiyamah. Sebentar lagi nanti salah seorang kalian pada hari kiamat akan datang dalam keadaan dikalungkan di lehernya unta yang memiliki suara. Dan juga kam, sebagian mereka dikalungkan kambing badannya Lah sugar yang juga memiliki suara. Ruqa, suara unta. Saga, suara kambing. Arqa'un takhfiqu atau berbagai macam compang kambing pada badannya dan dia berkata agisni agisni tolong aku tolong aku apa kata Nabi alaihi salatu wa aqul aku katakan pada mereka qad ablaghtuka aku sudah menyampaikan pada kamu la amliku laka minallahi min syai aku sudah sampaikan kepada kalian maka sekarang aku tidak bisa membantu kalian Hari ini aku tidak memiliki untuk kamu sedikit pun. Lihat. Kalimat ini tidak bertentangan dengan hadis syafaat. Kalau mereka dalam keadaan sudah ditentukan oleh Allah dengan azab, karena perbuatan mereka sendiri, maka Nabi tidak bisa membantu apapun. فَإِذَا كَانَ سَيِّدُ الْخَلْقِ وَأَفْضُلُ الشُّفَعَاءِ يَقُولُ لِأَخَصِّ النَّاسِ بِهِ لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Kalau Sayyidul Khalqi sayyidnya para makhluk, tokohnya yang paling mulia di antara seluruh makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Afdal syufa'a, pemberi syafaat yang terbaik, yang paling afdal. Ternyata mengatakan pada keluarganya, aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun di sisi Allah. Kira-kira bagaimana pendapat kalian dengan yang lainnya? bighairihi, maka bagaimana pendapat kalian dengan selain Nabi, selain Rasul? Nabi sendiri menyatakan la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki untuk kalian sedikit pun. Maka bagaimana yang selain Nabi? Yang katanya turunan Ali, yang katanya turunan Hasan wal Husain, yang katanya turunan Fatimah, yang katanya, yang katanya, yang katanya, itu pun entah benar entah salah, entah dusta, entah jujur wallahu taala alam. Kalaupun benar, apakah kalian memiliki kunci surga? Apakah kalian memiliki hak tanah di surga? Kemudian kalian menjual kapling-kapling tanah surga. Kemudian kalian menjual seakan-akan kalian memiliki surga. Berdatangan berduyun-duyun manusia menyatakan kepada Habib ini yang katanya turunan Nabi, yang katanya turunan Ali. Masukkan gue ke surga Bibi. Ya. ya, ya masuk surga, masuk surga. Kok gampangnya? Berdatangan dari kampung-kampung, kasihan mereka. Dari sekian jauh, dengan meyakini tanpa keriduan Habib ini saya nggak akan masuk surga. Ya. Sampai kalimatnya betul-betul berdoa minta surga. Tolong, tolong Bib, tolong masukkan gue ke surga ini ya. Tolong ampuni aku, aminu kami, keluarga kami, anak cucu kami. Ya. Kalau dia ridho, berarti orang ini jahil. Berarti orang ini bodoh terhadap akidah, jahilun bil akidah, dan orang ini benar-benar tidak mengerti tentang masalah jannah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi yang di bawah mereka. Lebih berani lagi berdosa ini. Saya punya kapling tanah di surga. Kamu berani bayar berapa? Astagfirullahaladzim. Dengan harta dunia. Dijual kapling tanah di surga. Apa dia yakin dirinya masuk surga? Dengan alasan keluarga Nabi. Anak turunan Nabi turunan Husain dan seterusnya. Kita jawab dengan hadis-hadis tadi Rasulullah sendiri mengatakan pada keluarganya padahal beliau Sayyidul Bashar, Sayyidus Syufa'a, pemberi syafaat yang paling tingginya, yang paling mulianya menyatakan pada keluarganya, la amliku lakum minallahi min syai. Aku tidak memiliki untuk kalian di sisi Allah sedikit pun. Maka bagaimana dengan selain Nabi? Kalau Nabi saja menyatakan seperti itu. Karena syafaat milik Allah, siapa yang akan dapat juga Allah yang mengizinkan. Maka tentunya tidak ada lain kita meminta kepada Allah. Jangan meminta pada manusia. Jangan minta pada Nabi, apalagi turunan-turunannya atau yang lain-lainnya. Nabi saja tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa وإذا دعاه الداعي وشفع عنده Wa وسمع du'a. Wakabil qabila lam yakun hadha al mu'assir fihi kama yu'assir al makhluk fil makhluk. Kalaupun Nabi dan para pemberikan para pemberi syafaat memberikan syafaat mendukung dan menggenapkan para peminta-peminta, para pendoa-pendoa tadi. Kemudian Allah terima syafaatnya dan Allah kabulkan. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala dipengaruhi oleh para pemberi syafaat tadi? Apakah maknanya huwal muassir fi bahwa orang tadi apakah nabi atau yang lainnya mempengaruhi Allah supaya memberi sebagaimana makhluk pada makhluk lainnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak. Allah kabulkan karena Allah memuliakan nabinya. Allah kabulkan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan seperti penguasa-penguasa dunia yang ketika para pemberi syafaatnya tadi mengatakan kasih dia. Waduh. Yang bilang wakil saya. Kalau saya nggak turuti, takut saya begini, takut saya begini. Itu manusia. Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin seperti itu. Karena tidak ada yang memiliki hak di sisi Allah sedikit pun. Maka Allah berkuasa mutlak. Kalaupun Allah kabulkan seseorang ketika memberikan syafaat seperti Rasulullah SAW, maka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala terpengaruh dengan kedudukannya atau terpengaruh dengan haknya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, meninggikan nabinya dan rahmat kepada umatnya. Wa huwa 'abd litaubah tsumma qabilaha. Karena sesungguhnya segala sesuatu milik Allah sebagaimana ayat-ayat tadi bahwa al-amr kulluhu lillah. Ala lahul khalqu wal amr. Karena semua hamba Allah yang memberikan taufik untuk dia bertaubat, Allah pula yang menerimanya. Allah yang memberikan taufik, menakdirkan dia untuk berdoa, Allah pula yang mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar dia meminta, Allah yang memberinya. Allah berikan taufik pada mereka, berikan kemudahan pada mereka sehingga mereka bisa meminta ampun, Allah yang mengampuninya. Berarti semuanya dari Allah. Taufiknya dari Allah yang mengabulkan juga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mustaqimun ala usuli ahli sunnati al-mu'minina bil qadar. Dan ini sungguh cocok, lurus, sesuai dengan akidah ahli sunnah orang-orang yang beriman kepada takdir wa anna Allah khaliqu kulli syai dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu.